Para pendengar melalui streaming radio manapun dimanapun Anda berada, pemirsa melalui hmm, channel YouTube ataupun channel Facebook Radio Roja Bandung atau radio manapun. Alhamdulillah sore ini kembali kita berjumpa untuk melanjutkan kajian kitab At-Tuhfah Al-Iraqiyah fil A'malil Qalbiyah menyangkut amalan-amalan hati. Kita sudah selesai membahas bab tawakal. Sekarang kita masuki pembahasan baru tentang taqwa. Pas dengan materi bulan Ramadan, salah satu tujuan Ramadan adalah la'allakum tattaqun agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Apakah makna takwa fil lughah secara bahasa takwa berasal dari kata waqa wau qaf dan alif waqa waqahu maknanya sonahu wal waqayah ma waqaita bih wattaqaitu syai'a hadirtuhu makna waqa adalah sona sona itu artinya menjaga atau membentengi waqayah adalah alat engkau melindungi diri dengan alat itu itu kalau berasal dari kata waqa dari fi'il sulasi mujarrad. Sulasi mujarrad adalah tiga huruf yang asli. Fa'ala waqa. Kalau masuk ke dalam wazan lain ifta'ala jadi ittaqa. Ittaqa itu syai'a maknanya adalah hadirtuhu aku menghindari hal itu. Ittaqaitu syai'a aku menghindari menghindarkan diriku dari sesuatu itu. Itulah secara bahasa. Adapun masdarnya atau kata bendanya adalah takwa. Asalnya taqiyah huruf taknya itu sebagai pengganti dari huruf ia karena asalnya huruf wau, qaf, ia dan ta wa qaita lalu dirubah huruf-huruf tadi untuk membedakan antara kata benda dengan kata sifat. Adapun makna ahlut taqwa huwa ahlut taqwa wa ahlul maghfirah. Ahlut taqwa di sana siapa? Allah Subhanahu wa taala. Makna ahlut taqwa dalam Al-Qur'an ay ahlun ayyut taqa iqabuhu. Yaitu zat yang iqabnya atau azabnya atau sanksinya paling dihindari. Ahlu takwa adalah sesuatu yang murkanya, laknatnya, azabnya paling harus dihindari. Dan itulah Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah makna takwa secara bahasa. Jadi pak takwa artinya menjaga diri atau menghindarkan diri dari sesuatu. Itu secara bahasa. Adapun secara istilah takwallah ismun yajma'u fi'la kulli ma amarallahu bihi ijaban wa wa manaha anhu tahriman wa tanzihan wa hadha yajma'u Allah wa al ibad Takwa kepada Allah adalah sebuah ungkapan yang memadukan mengerjakan seluruh yang Allah perintahkan baik yang wajib ataupun yang sunnah dan meninggalkan apa yang dilarang baik yang haram ataupun yang makruh dan ini mencakup hak-hak Allah ataupun hak-hak sesama manusia contoh hak Allah adalah sholat Contoh hak Allah adalah haji. Contoh hak Allah adalah saum. Ataupun hak-hak sesama manusia. Seperti wajibnya menjaga kehormatan dan hak-hak manusia yang lain. Tidak mengambil hartanya, merampas, menipu, menghina, menggibahi, dan seterusnya. Jadi takwa itu ungkapan untuk sebuah perbuatan yang berupa melaksanakan seluruh perintah Allah dan menjauhi seluruh larangannya baik yang menyangkut hak Allah ataupun hak sesama manusia. Itu dijelaskan dalam kitab Al-Qamusul Muhyidd dan Mukhtarus Sihah susunan Ar-Razi tentang takwa. Takwa kepada Allah adalah agama ini secara keseluruhan. Takwa ini adalah aplikasi dari seluruh ajaran agama. Ya. Lalu kalau seorang hamba bertakwa, maknanya adalah ala bainahu wa baina ma yadhurruhu qayatan taqihi minhu Seorang hamba yang bertakwa adalah dia menjadikan antara dirinya dengan hal yang akan membahayakannya perisai yang melindungi diri dari yang membahayakan itu. Seseorang membuat perisai men me menjadikan tameng antara dirinya dengan hal yang membahayakan dirinya. Tameng itulah yang akan menyelamatkan dia dari bahaya itu. Itu makna takwa. Jadi takwa itu membuat perlindungan dari segala sesuatu yang membahayakan dirinya dan otomatis dengan terhindarnya dia dari bahaya dia meraih manfaat. Seorang hamba yang bertakwa kepada Allah adalah orang yang membuat tameng antara dirinya dengan murka dan azab Allah. Apa tamengnya? Tamengnya bukan besi yang kuat, bukan benteng yang kokoh, tapi tamengnya adalah ketaatan dia kepada Allah. Seluruh perintah Allah dilaksanakan, seluruh larangannya dijauhi, itu yang bisa menyelamatkan dia dari murka dan azab Allah Subhanahu wa Berkata muallif dan ini dikutip dari kitab As-Suluk Susunan Syekhul Islam, dikutip juga Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam, "Wa taqwa ay ya'mala ar-rajulu bi ta'atin ala nurin minallah." yarju rahmatahu wa ayyatsrukahu wa ayyatsruka maksiatahu ala nuri minallah yakhafu adzabahu Takwa adalah seseorang melaksanakan ketaatan di atas cahaya dari Allah dan mengharapkan rahmatnya. Juga meninggalkan kemaksiatan di atas cahaya dari Allah karena takut terhadap azabnya. Yang dimaksud cahaya dari Allah di sini adalah Al-Quranul Karim yang dijabarkan dengan sunnah. Seseorang melakukan ketaatan di atas bimbingan Al-Quran dan As-Sunnah. Al-Quran disebut cahaya. Karena dia menerangi jalan hidup manusia di dunia, menerangi orang itu kelak di alam kubur. Menerangi orang itu kelak ketika dia menyeberang syirat di akhirat. Sebagaimana nanti akan diterangkan ayatnya. Allah berfirman, dalam Al-Quran surah Al-Hadid 28 kata Allah ya ayuhalladzina amanu taqullah wa aminu bi rasulih yu'tikum kiflaini min rahmatih wa yaj'al lakum nuran tamshuna bihi wa yaghfir lakum wallahu ghafurur rahim Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan berimanlah kalian kepada Rasulnya. Maka Allah akan memberikan kepada kalian dua buah eh, dua kali lipat dari rahmat Allah dan Allah akan menjadikan bagi kalian cahaya yang nanti kalian akan berjalan dengan cahaya itu dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian karena Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Jadi takwa dan beriman kepada Allah melahirkan setidaknya tiga faidah yang dijelaskan dalam ayat ini. Allah menyatakan, hai hey orang-orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan berimanlah kamu kepada Rasulnya. Maka Allah akan memberikan dua bagian dari rahmat Allah. Ini yang pertama. Kedua, Allah akan buatkan cahaya bagi kalian. Kalian nanti akan berjalan dengan cahaya itu. Dalam keadaan terang benderang. Cahayanya itu nanti di tiga momen loh. Momen pertama di dunia Jalan hidup kita yang selama ini gelap diterangi oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Terus di alam kubur. Alam kubur sudah kita terangkan gelap gulita. Dan yang ketiga ketika menyeberang sirata. Syirat itu sudah kita terangkan juga ya kecil sekecil bagian tajam dari pedang ya muzillah dan muzillah membuat tergelincir, licin dan gelap. Ada orang yang punya cahaya cuma sebesar jempol, kadang padam, kadang terang, kadang padam, kadang terang. Ada yang sebesar gunung. Tergantung amal-amal dia di dunia. Nah, salah satunya adalah ayat ini, bertakwalah kamu kepada Allah. Berimanlah kamu kepada Rasulnya. Allah akan limpahkan rahmat dua kali lipat. Allah akan berikan cahaya kepada kamu yang kamu bisa berjalan dengan terang benderang dengan cahaya itu. Wa dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kamu. Dan Allah Maha Pengampun dan juga Maha Penyayang. Inilah makna dari takwa kepada Allah. Di dalam Al-Quran takwa banyak disebut dengan berbagai macam jenis ungkapan. Kadang Allah menyebut takwa dalam rangka memerintahkan manusia untuk takwa. Seperti dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 70 Ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha waqulu qawlan sadidah. Hai hey, orang-orang yang beriman bertakwalah kalian kepada Allah dan ucapkan oleh kalian ucapan-ucapan yang baik. Dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah 203 Allah berfirman اللَّهُ وَعْلَمُوا أَنَّكُمْ ilaihi تُحْشَرُونَ dan bertakwalah kalian semua kepada Allah. Ini perintah. Dan ketahuilah bahwa semua kalian hanya akan dikumpulkan, dikembalikan kepada Allah SWT. Dan banyak lagi ayat-ayat yang bernada perintah untuk bertakwa. Kadang Allah menyebut takwa dalam konteks memuji para pelaku takwa. Orang-orang yang bertakwa oleh Allah dipuji. Seperti dalam Al-Qur'an surah Ali Imran 186 wa in tasbiru wa tattaqu fa inna dzalika min azmil umur. Kalau kalian sabar dan bertakwa maka hal itu termasuk azmil umur. Azmil umur ditafsirkan oleh para ulama dengan beberapa penafsiran yang satu sama lain saling melengkapi. Makna azmil umur pertama adalah perkara yang berat. Tidak semua orang bisa. Sabar dan takwa nggak semua orang bisa, mengucapkannya gampang. Aplikasinya, prakteknya, perwujudannya itu yang tidak gampang, itu perkara berat. Ini yang pertama. Makna azmil umur yang kedua adalah mengandung keutamaan yang agung, pahala yang besar, faidah yang tak terhitung. Nanti di bagian eh, berikutnya kita akan membahas beberapa faidah dari ketakwaan baik dunia ataupun akhirat. Kadang Allah menjelaskan sifat-sifat orang yang bertakwa. Karena kalau sekedar menyuruh bagaimana agar kita bertakwa, kita masih samar. Aplikasi takwa itu kayak apa sih, gitu kan? Nah, Allah jelaskan secara rinci beberapa amalan yang menjadi ciri khas amalan orang-orang yang bertakwa dalam banyak ayat. Di antaranya dalam Al-Baqarah ayat-ayat awal Allah berfirman, Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ini nih kitab Al-Qur'an ini tidak ada keraguan-raguan di dalamnya merupakan petunjuk bagi orang yang bertakwa. Lalu Allah merinci sifat-sifat orang yang bertakwa, alladzina yu'minuna bil ghaib wa s-salah wa mimma razaqnahum yunfiqun. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون Orang bertakwa adalah pertama orang yang beriman kepada hal yang gaib. Hal gaib ini rukun iman. Ini penjelasan Syekh Abdul Musin Al-Abbad hafizahullah ketika menerangkan ayat ini. Orang yang beriman kepada yang gaib. Yang gaib itu rukun iman yang enam. Kepada Allah, para malaikatnya, kitabnya, para rasulnya, hari akhir, dan takdir. Semua itu gaib. Dan orang-orang yang mendirikan sholat. Dan orang-orang yang menafkahkan sebagian yang kami telah rizkikan kepada mereka. Dan orang-orang beriman kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad, Muhammad yaitu Al-Qur'an dan kepada apa yang diturunkan kepada sebelum kamu yaitu Taurat, Zabur dan Injil dan kepada hari akhirat mereka sangat yakin. Lalu Allah menyatakan ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka lah orang-orang yang sudah berada di atas hidayah dari Allah, petunjuk dari Allah dan merekalah orang-orang yang kelak akan berbahagia. Itu sifat-sifat yang Allah Azza wa Jalla terangkan tentang orang-orang yang bertakwa. Dari aspek lain Allah juga menjelaskan ciri-ciri lain tentang orang yang bertakwa. Al-Baqarah ayat 2 sampai ayat 4 atau 5 tadi teh tidak menerangkan seluruh ciri orang yang bertakwa hanya sebagian. Sebagian lain diterangkan dalam ayat lain. Contoh dalam Al-Quran surah Ali Imran mulai ayat 133-135. Allah berfirman wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin as samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin Bersegeralah kamu menuju ampunan Allah dan menuju surga Maknanya bersegera menunaikan kebaikan Sebab kebaikan ibadah itu mengundang turunnya ampunan dari Allah. Allah berfirman, "Innal hasanati yudhibnas sayiat. Kebaikan-kebaikan itu bisa menghapus dosa-dosa. As-salawatul khams wal jumu'ah ilal jumu'ah wal ramadan ila ramadan wa fi riwayatin wal umrah ilal umrah mukaffiratun liman bainahun. Salat yang lima waktu, Jumat ke Jumat, Ramadan ke Ramadan, umrah ke umrah itu menghapus dosa-dosa. Pokoknya semua ibadah, semua kebaikan menghapus dosa. Bersegeralah kamu menuju ampunan Allah, maknanya bersegera melakukan banyak kebaikan agar ampunan Allah turun kepadamu jannatin dan bersegera juga menuju surga. Sama, lakukan kebaikan. Surga itu luasnya seluas langit dan bumi disiapkan bagi orang yang bertakwa. Lalu Allah merinci ciri-ciri orang yang bertakwa. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wal Orang-orang yang selalu infak di jalan Allah baik dalam keadaan lapang ataupun dalam keadaan susah. Lagi punya banyak uang infaknya gede, lagi enggak punya uang tetap infaknya keluar sesuai dengan budget yang ada. Dia tidak menunggu kaya, nanti saya infak kalau saya sudah kaya. Sekarang masih minim pas-pasan atau ada juga lebih sedikit makanya enggak dulu infak. Orang yang kayak gini walaupun gede banyak uang yang akan infak itu. Takwa mah dalam keadaan senang, susah, lapang ataupun sempit walaupun enggak punya uang ketika turun ayat-ayat tentang infak para sahabat ashabus sufa yang tinggal di emper masjid karena nggak punya rumah, yang miskin, yang kerjanya ibadah, mereka pergi ke pasar, mereka kuli, setelah kuli mereka terima upah dalam keadaan keringat masih membasahi tubuhnya, datang kepada Nabi alaihi salatu wasallam, "Ya rasul ini infak dari saya." Orang fakir, orang miskin. Tapi kalau takwa tetap infak. Terus wal kadhiminal ghaidha. Orang bertakwa yang kedua, sifat yang kedua adalah orang bertakwa, orang yang mampu menahan amarahnya. Wal afina anin nas, ketiga orang yang mampu memaafkan kesalahan-kesalahan manusia. Saya kan pernah membahas indahnya menjadi seorang pemaaf ya di YouTube sobat sadlang yang akan dibahas lagi. Itu setengah jamin itu. Ini salah satu ciri orang bertakwa memaafkan kesalahan manusia nggak dendaman. Sehebat apapun kezaliman orang kepada pribadi, kepada pribadi nggak dendam. Berkata Aisyah radhiyallahu anha, "Man taqama Rasul sallallahu alaihi wasallam Rasul sallallahu tidak pernah dendam secara pribadi. Kalau pribadi beliau dihina, diejek, disakiti, enggak dendam kecuali kalau menunaikan hak Allah maka beliau membalas karena Allah. Jadi yang ketiga adalah wal afina anin nas. Wallahu yuhibbul muhsinin dan Allah sangat mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Ciri berikutnya walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Orang bertakwalah orang yang apabila mereka berbuat fahisyah, berbuat perbuatan keji. Itu dosa kecil apa besar? Besar au angfusam atau zolim kepada diri sendiri itu dosa besar. Orang bertakwa bukan orang yang suci bersih dan tidak pernah dosa, enggak ada yang kayak begitu. Orang bertakwa itu orang yang ketika terjerumus dalam dosa besar, apalagi kecil, Zakarullah. Mereka cepat ingat kepada Allah. Fastaghfaru lidhunubihim. Lalu minta ampun atas dosa-dosanya. Karena tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Allah. Mereka tidak terus menerus dalam dosa yang dilakukannya. Padahal mereka tahu bahwa itu dosa. Berkata muallif ketika setelah mengutip ayat tadi wa hadza yadullu ala annal muttaqina taqa'u minhu minhum dzunub al kaba'ir was shaghair lakinnahum yusirruna 'alaiha Ayat ini menjadi dalil bahwa orang yang takwa kadang-kadang mereka terjerumus ke dalam dosa-dosa besar ataupun dosa kecil. Tapi mereka tidak terus-menerus di atas dosanya. Setelah itu mereka berzikir kepada Allah, ingat, minta ampun, tobat. Jadi ada kesamaan dan ada perbedaan antara orang takwa dan orang durhaka. Kesamaannya adalah baik orang durhaka ataupun orang takwa sama-sama suka terjerumus ke dalam dosa besar. Orang takwa juga begitu. Orang durhaka apalagi perbedaannya setelah melakukan dosa besar orang orang takwa itu bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau orang durhaka mah tidak ngeyel terus di atas kesalahannya. Ini yang bikin kita sebel, bete, rese, ya, hayang neke. Orang berbuat salah itu lumrah dan wajar. Yang tidak wajarlah orang yang tidak mau mengakui kesalahan dan ngeyel membela diri untuk menutupi kesalahannya. Itu yang nyebelin itu. Tapi kalau orang melakukan kesalahan, aduh maaf ya, saya hilaf. Ah, kita juga luluh hati untuk memaafkan. Tapi ketika orang bersalah kepada kita, kita ingatkan kok kamu begitu loh, salah saya apa? Mungkin Anda salah paham. Kita yang disalahkan. Dia menghina kita dengan hinaan yang nyelekit. Kita bilang, nggak boleh menghina. Oh, saya tidak bermaksud menghina. Anda aja yang salah paham. Jadi kita yang salah. Salah paham terhadap hinaan dia. Mungkin dia bermaksud memuji tapi kata yang keluar malah menghina lalu kita yang salah paham. Dianya nggak salah. Itu yang bikin kita sebel ya. Allah pun berfirman dalam Al-A'raf ayat 201, "Innal ladhina taqaw Iza massahum ta'ifum minas syaitan Tadhakkaru faidahum mubsirun." Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa apabila dia tergoda oleh setan, lihat, orang bertakwa suka tergoda oleh setan loh. Allah yang menyatakan demikian. Dalam Al-A'raf 201, "Innal ladzina taqau", sesungguhnya orang-orang yang bertakwa, "idza massahum ta'ifum minasyaiton", kalau mereka itu terkena sentuhan godaan setan, tadzakkaru, mereka cepat ingat kepada Allah. Fa mubsirun, tiba-tiba mereka sadar melihat kesalahannya, lalu tobat. Ketika Al-Imam Ibn Kathir rahimahullah menafsirkan Al-Quran surah Ali Imran 133 sampai 135 menukil sebuah riwayat bahawa Rasul alaih salatu wassalam bersabda qala syaitan berkata syaitan berkata iblis ahlaktun nas bidzunub Wahlakuni bila ilaha illallah wal istighfar. Falamma ra'aitu dzalik ahlaqtuhum bil ahwa fayahsabuna annahum minal muhtadin. Kata iblis, aku akan binasakan manusia dengan dosa-dosa. Digoda agar manusia itu terjerumus ke dalam banyak dosa nanti mereka binasa di akhirat memperoleh azab Allah Azza wajalla yang dahsyat. Aku <clears throat> binasakan manusia dengan dosa. Tapi sayang, wa ahlakuni bila ilaha illallah wal istighfar. Sayang mereka menghancurkan upayaku dengan la ilaha illallah dan istighfar. Setelah berbuat dosa, mereka taubat, dihapus tuh dosanya dan diberi pak pahala dosanya dihapus, pahala diberikan. Jadi upaya setan dalam menggoda itu jadi sia-sia kena dengan peribahasa capek gawe barijeng te teu pakai. Sudah capek berbuat nggak kepake. Karena orang yang sudah tergoda ternyata tobat, dosanya terhapus, dia dapat pahala. Falamma ra'aitu dzalik Ketika aku melihat manusia berdosa, ahlak ahlaktuhum bil ahwa. Tidak dibiarkan oleh setan. Setan kan pengalaman ribuan, ribuan tahun menggoda kita kan. Ketika aku melihat manusia berdosa, aku tidak biarkan. Kalau dibiarkan bisa apa? Bisa taubat kan? tuh bil ahwa. Aku binasakan mereka dengan hawa nafsu. Aku bisikan argumentasi, apologi, pembelaan diri gitu. Sehingga mereka menyangka bahwa mereka orang-orang yang ada di atas petunjuk wayah sabuna annahum minal muhtadin. Mereka menyangka kesalahan yang baru dilakukan itu bukanlah sebuah kesalahan. Tapi sesuatu yang sesuai dengan petunjuk Allah merasa benar di atas kesalahannya, akhirnya apa? Tidak tobat dari dosanya. Tidak berhenti dari dosanya karena tidak menganggap, tidak merasa salah. Dibisikan argumentasi yang menyesatkan oleh setan ke dalam hatinya tanpa terdengar suara di telinga langsung isi bisikan itu muncul dalam hati dalam pikirannya wah saya nggak salah nggak perlu tobat nggak perlu minta maaf makanya ikhwan ahwat hati-hati kalau kita terjerumus ke dalam kesalahan diingatkan oleh kawan lalu kita berargumentasi membela diri itu sudah kena kejebakan iblis pernah suatu saat ada ikhwan bercermin Terus uh, nyisir pakai tangan kiri. Kita tegur, eh nggak boleh pakai tangan kiri, tangan kanan lah itu kebiasaan setan. Kata siapa tangan kanan? Tuh lihat di cermin. Nggak bela diri dia. Iya di cerminnya seperti tangan <laughs> kanan. Bukannya astagfirullah syukran sudah diingatkan terus pakai tangan kanan. Ini malah antum salah lihat tuh lihat tuh di, di kaca. Kanan apa kiri? membela diri ya itu terkena jebakan setan itulah diantara beberapa keterangan ayat tentang takwa kadang memuji orang yang bertakwa kadang memerintahkan kadang merinci sifat-sifat orang yang bertakwa Allah pun baik dalam Al-Quran ataupun Nabi SAW hadisnya yang sahih kadang menyandarkan, menisbatkan, mengidofatkan kata-kata takwa tidak hanya kepada Allah, kadang kepada Allah, kadang kepada makhluk. Contoh kepada Allah adalah Al-Qur'an surah Al-Hasyr 18, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat Wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman bertakwalah kalian kepada Allah. Ketakwaannya disandarkan kepada Allah. Dihubungkan kepada Allah, takwanya kepada Allah. Maknanya apa? Maknanya ittaqu sukhtahu wa ghadabahu wa huwa a'dham ma yuttaqa. Maknanya adalah Lindungi diri atau hindari kemurkaan Allah, kemarahan Allah. Dan inilah perkara yang paling wajib dihindari. Kemurkaan dan azab dari Allah Azza wa Jalla. Kadang-kadang Allah menyuruh kita bertakwa kepada makhluknya yang mengerikan kita yaitu neraka. Allah berfirman, "Wattaqun narul lati u'iddat lil kafirin." Dan bertakwalah kamu kepada neraka yang telah disediakan bagi orang-orang yang kafir. Dalam Al-Baqarah kalau yang barusan surah Ali Imran 131 dalam Al-Baqarah Allah menyatakan fa illam taf'alu wa lan taf'alu fattakunnar. Kalau kalian tidak mampu dan pasti tidak akan mampu. Maksudnya tidak mampu membuat kalimat yang seperti Al-Qur'an walaupun hanya satu kalimat. Maka Fattakun nar bertakwalah kamu dari neraka. Tadi bertakwa kepada Allah, ini bertakwa kepada neraka. Kadang Allah menyuruh kita bertakwa kepada hari kiamat. Allah berfirman, "Wattaqu yauman turja'una fihi ilallah." Bertakwalah kamu kepada suatu hari yang di hari itu kalian semua dikembalikan kepada Allah. Hari apa? Hari kiamat. Dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah 123, Wattaku yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'a." Bertakwalah kamu kepada suatu hari yang di hari itu satu jiwa tidak bisa menolong menyelamatkan jiwa yang lain. Itu hari apa? Hari kiamat. Ya. Nah, dalam hadis, dalam hadis kadang kita disuruh bertakwa dari ke, kemaksiatan bahkan bertakwa kepada dunia dan bertakwa kepada para wanita. Tidak hanya kepada Allah kita diperintahkan untuk bertakwa, tapi juga kita diperintahkan untuk bertakwa kepada wanita dan dunia. Juga bertakwa kepada kezaliman. Allah Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam salah satu hadis Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ittaqudz zulma. Fattaqun nisa fattaqud dunya wattaqun nisa. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, takwalah kalian terhadap kezaliman. Dalam riwayat lain, takwalah kalian kepada dunia dan takwalah kalian kepada wanita. Loh, takwa kepada wanita syirik dong. Karena takwa itu harus kepada Allah. Kata siapa syirik? Nabi memerintahkan. Kalau yang mengatakan syirik, dia salah faham terhadap makna takwa. Hakikatnya takwa kepada Allah, takwa kepada neraka, takwa kepada hari kiamat, takwa kepada kezaliman, takwa kepada dunia, takwa kepada wanita, perwujudannya, aplikasinya sama. Kembali kepada makna takwa yang kita bahas tadi. Apa takwa itu? Ja'lul abdi waqayatan yaqihi minhu atau mimma yadhurruhu wa mimma yakhafuhu. Seorang hamba membuat tameng perisai pelindung antara dirinya dengan sesuatu yang ditakwainya. Takwa kepada Allah membuat pelindung antara kita dengan murka dan azab Allah. Apa tamengnya dan pelindungnya? ketaatan kepada Allah melaksanakan semua perintahnya menjauhi semua larangannya bertakwa kepada neraka membuat perlindungan antara kita dengan neraka dan sampai terkena neraka apa perlindungannya? Ketaatan kita kepada Allah dan Rasulnya. Laksanakan semua perintah Allah, jauhi semua larangannya. Itu yang bisa menyelamatkan kita dari neraka. Takwa kita kepada hari kiamat maknanya membuat perlindungan antara kita dengan nasib buruk di hari kiamat. Bagaimana membuat tameng agar tidak bernasib buruk di hari kiamat? Laksanakan semua perintah Allah, jauhi semua larangannya. Takwa terhadap kezaliman membuat taming antara kita dengan kezaliman. Jangan sampai kita berbuat dolim atau terkena kezaliman orang. Bertakwa kepada dunia maknanya apa? Membuat taming, perisai, pelindung antara kita dengan bahaya dunia. Jangan sampai terkena fitnah dunia loh. Demikian juga kepada wanita. Bertakwa kepada wanita bukan berarti tunduk patuh kepada para wanita. Salah, keliru itu. Bertakwa kepada wanita maknanya membuat tameng, perisai pelindung antara kita dengan fitnah yang bisa muncul dari diri wanita. Jadi maknanya sama seperti itu yang insya Allah nanti hadis-hadis tentang hal itu akan kita bahas ya. Ada perintah Allah kepada kita agar takwa kita itu nggak boleh ala kadarnya. Tidak boleh asal-asalan. Tidak boleh setengah-setengah apalagi seperempat-seperempat. Tapi harus apa? Harus sungguh-sungguh sebenar-benarnya. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 102. Ya ayyuhalladzina amanu attaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai hey orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya, bukan asal-asalan. Apa makna takwa yang sebenar-benarnya? Berkata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Kata beliau huwa ayyuta'a fala yu'sa wa ayyudhkara fala yunsa wa ayyushkara fala yukfar. Takwa yang sebenarnya itu mencakup tiga. Pertama, hendaklah Allah ditaati dan tidak dimaksiati, tidak didurhakai. Taati, Kedua, hendaklah Allah selalu diingat dan tidak dilupakan. Zikir, nanti zikir ada bab tersendiri ya akan kita bahas secara mendalam. Ketiga wa ayyushkara fala yukfar disyukuri dan tidak dikufuri. Seluruh nikmatnya disyukuri, tidak dikufuri. Itu makna haqqa tuqatih menurut Abdullah bin Mas'ud. Berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ketika menafsirkan ayat ini huwa alla yusallahu tarfata ainin yaitu Allah tidak didurhakai, tidak dimaksiati walaupun sekejap mata. Berkata Anas radhiyallahu an la yattaqil 'abdullaha haqqa tuqatih hatta hatta yakhzuna lisanuh. Kata Anas radhiyallahu an, tidaklah seorang hamba bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya sehingga lisannya mengungkapkan seluruh nama-nama Allah azza wajalla sampai kering. Sampai kering lisannya menyebut nama Allah azza wajalla. Sebagian ulama ada yang menyatakan bahwa ayat ini dimansuh. Apa arti dimansuh? Dihapus isinya, bukan lafadznya. Lafalnya tetap ada tapi isinya. Isinya apa? Perintah untuk bertakwa dengan sebenar-benarnya takwa. Dimansuh oleh ayat yang mana? Oleh ayat dalam At-Taghabun ayat 16 Fattakulloha mastata'atum. Bertakwalah kalian sesuai dengan kemampuan kalian. Jadi enggak harus sebenar-benarnya takwa, sesuailah dengan kemampuan. Itu sebagian ulama, ya. Ibnu Abbas menyatakan ini bukan mansuh, ini muhkam. Terjelaskan antara fattaqullah mastata'tum mastata'tum dengan uh, ittaqullaha haqqa tuqati itu tidak saling bertentangan. Nasih mansuh itu kalau bertentangan satu dengan yang lainnya tidak bisa dikompromikan baru dihukumi salah satu dimansuh. Yang awal dimansuh oleh yang akhir. Tapi kalau masih bisa dipadukan, dikompromikan, nggak boleh diberlakukan hukum nasakh dan mansuh. Berkata Ibn Abbas, ya, radhiyallahu anhuma, bahwa annaha muhkamatun walam tunsakh walakin haqqa ayu jahidu fi sabilillahi haqqa jihadi. wa la ta'khudhuhum fillahi laumata laim wa yaqumu lillahi bil qisr walau ala anfusihim wa abaihim wa abnaihim Kata beliau ayat ini lebih menjelaskan bukan memansuh tapi makna haqqa tuqatih adalah Manusia, orang beriman harus berjihad di jalan Allah dengan sebenar-benarnya jihad dan tidak merasa kecewa, sedih atau mundur di jalan Allah karena celaan orang-orang yang mencela. Betapa banyaknya orang mengamalkan Al-Qur'an dan As-Sunnah mundur kembali hanya karena dicela orang hanya karena diejek orang. Ada yang begitu? Ada. Tidak boleh yang seperti itu. Jadi walaupun celaan datang begitu bergelombang, karena kita mengamalkan Quran Sunnah tetaplah tegar. Setegar batu karang di tengah lautan. Jadi tidak mundur hanya karena celaan orang-orang yang mencela di jalan Allah Lalu mereka menegakkan keadilan karena Allah walaupun terhadap diri sendiri, bapak sendiri, anak sendiri atau siapapun yang dicintainya. Kalau salah, salah. Kalau benar walaupun musuh tetap dibela dengan kebenarannya. Oleh karena itu berkata Ibn Abbas, "Fayakunu qaulullahu azza wa jalla fattaqullaha mastata'tum bayanun liqaulihi ta'ala ittaqullaha haqqa tuqatih maknahu fattaqullah haqqa tuqatih mastata'tum. Kata Ibn Abbas, sehingga firman Allah bertakwalah kamu sesuai dengan kemampuan kamu menjadi penjelas dari ayat Allah bertakwalah dengan sebenar-benarnya takwa. Maknanya bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa sesuai dengan kemampuan kalian sesuai dengan kemampuan maksimal kalian berkata Imam Al-Qurtubi wa hadza aswab ini yang lebih benar li'anna nasakh innama yakunu inda adamil jam'i wal jam'u mumkin fahuwa aula Inilah yang lebih benar karena nasah hanya dilakukan kalau tidak mungkin dua ayat tadi dikompromikan. Selama bisa dikompromikan maka itu lebih utama untuk dikompromikan daripada diberlakukan nasih dan mansuh. Wallahu a'lam. Apa sajakah faidah-faidah dari takwa? Nah ini yang saya bilang tadi. Faidah dari takwa banyak. Yang kita akan jelaskan dan dijelaskan di dalam kitab ini nggak begitu banyak. Hanya sekitar 23 poin saja. Dan itu belum semuanya. Sebagian kecil. Di antara faidah-faidah yang Allah berikan kepada orang yang bertakwa. Apa sajakah kita ringkas ya? Pertama al-hifdzu minal a'da. Ketakwaan bisa menyebabkan orang itu terpelihara dari kejahatan musuh. Inilah orang yang berpegang teguh kepada Quran Sunnah pasti banyak dimusuhi orang dimusuhi oleh al bid'ah, dimusuhi oleh ahli maksiat, apalagi oleh orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Orang yang berpegang teguh kepada Quran Sunnah mengajarkan tauhid melarang syirik. Orang-orang musyrik pasti memusuhi. Mengajarkan iman dan takwa orang kafir pasti memusuhi. Mengajarkan sunnah orang yang ahlul bid'ah pasti memusuhi. Mengajarkan ketaatan dan melarang kemaksiatan ahli maksiat pasti memusuhi. Mereka bersatu padu menyerang. Kadang makar mereka itu menyangkut nyawa seperti yang dialami oleh Nabi alaihi salatu pada zaman dahulu. Maka diperlukan ketakwaan agar Allah menjaga, memelihara dari dari makar atau rencana jahat musuh. Allah berfirman, "Wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a." Kalau kamu sabar dan bertakwa, maka tipu daya mereka, rencana jahat mereka, makar mereka nggak akan berbahaya sedikit pun kepada kamu. Allah yang berikan perlindungan karena ketakwaan. Ini yang pertama. Kedua, ada takyid dan nasr. Tayyid itu dukungan dari Allah Azza wa Nasr itu pertolongan. Kalau tadi dilindungi dalam keadaan apa? Dalam keadaan lemah tidak punya kekuatan sementara musuh memiliki power yang besar, kita nggak bisa melawan. Allah akan berikan perlindungan karena ketakwaan kita. Kalau tayyid dan nasr itu kita memiliki power melawan walaupun power kekuatan kita pasukan kita sedikit yang musuh banyak bisa menang karena pertolongan Allah azza wajalla Allah berfirman dalam Al-Qur'an innallaha ma'al ladzina taqaw ladina hum muhsinun sesungguhnya Allah akan menyertai orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebaikan Mana menyertai di sini ma'iyah namanya ma'iyatullah khasah. Ma'iyah Allah secara khusus dengan mana menguatkan, mendukung, menolong. Dalam surah Al-Baqarah ayat 194 Allah menyatakan wa alamu annallaha ma'al muttaqin. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah selalu menyertai orang-orang yang bertakwa. Menyertai di sini maknanya adalah ta'id dan nasr. Makanya betapa banyak peperangan yang dialami oleh Nabi dan para sahabat melawan orang kafir dengan jumlah pasukan yang jauh tapi kaum mukminin menang. Perang Badar. Pasukan kaum muslimin hanya 313 orang. Pasukan kafir berapa? Seribu orang. Tiga kali lipat. Tapi mereka menang. Orang kafir kocar kacir. Ya. Karena apa? Allah yang memberikan pertolongan. Salah satunya Allah menurunkan seribu malaikat. إِذْ tastaghithuna rabbakum فَاسْتَجَابَ لَكُمْ anni mumiddukum bi alfim minal malaikati murdifin. Ingatlah ketika kalian meminta pertolongan kepada Allah dan Allah mengijabah doa kalian Allah mengirim seribu malaikat yang turun berbondong-bondong seribu malaikat musuh ada seribu ya sudah pasti kalah ya apalagi kaum muslimin puncak-puncaknya ketakwaan dan kesabaran di perang badar tuh Allah menyatakan iyyakum minkum isyruna sabiruna yaglibu mi'atain wa iyyakum minkum mi'atun yaglibu alfa. Apabila ada 20 orang yang sabar di antara kalian bisa mengalahkan 200 orang. Bila ada 100 orang yang sabar bisa mengalahkan 1000 orang. Satu berbanding 10. Jadi kalau di perang Badar kaum muslimin hanya 300 orang, dia mampu mengalahkan 3000 orang. Ini musuh cuma 1000, ya menang. Dan itulah pertolongan Allah Azza wa atas ketakwaan mereka. Ini yang kedua. Ketiga. An-najah minasy syada'id wa rizq min haitsu la yahtasib. Nah, Ketiga adalah solusi dari problematika kesulitan hidup dan rizki yang tidak disangka-sangka. Ayatnya sering kita dengar ya dalam surah At-Talaq Allah menyatakan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Itu At-Talaq ayat 2 dan ayat 3. Siapa orang yang bertakwa kepada Allah Allah akan berikan jalan keluar Dari setiap permasalahan hidup yang dialami Dan Allah akan berikan rizki yang tidak disangka-sangka Makanya Syekh al rahimahullah Di dalam kitab syarah Riyadus Solihin Bab Taqwa Dalam mukaddimah Beliau menyatakan Bila kita Bila kita menemukan masalah. Apapun masalahnya, masalah berkaitan dengan pasangan hidup kita, suami dengan istri, orang tua dengan anak, adik dengan kakak, atau dengan tetangga, atau dalam masalah dakwah, atau dengan kawan, bahkan dengan musuh, memberikan trouble, masalah, problem yang hebat, maka solusi pertama, langkah pertama Tobat tingkatkan ketakwaan kepada Allah. Karena boleh jadi masalah yang timbul antara kita dengan orang lain itu azab Allah kepada kita karena dosa-dosa kita. Allah azab dengan cara diberikan masalah. Mungkin masalah itu timbul dari istrinya atau dari suaminya. Dari anaknya, dari orang tuanya, dari saudaranya, dari tetangganya, dari sahabatnya. Mungkin yang membuat kita mumet itu. Itu azab Allah. Karena kasih sayang Allah kepada kita. Allah ingin apa? Ingin membersihkan, mengampuni, menggugurkan dosa kita yang sudah kita lakukan dengan cara diberikan problem, diberikan masalah. Karena ditunggu tobat nggak tobat juga, Allah tetap ingin menghapus dosa orang itu. Diberikan musibah. Salah satu musibahnya ya datang dari orang-orang terdekatnya. Syahul Hussein menyatakan langkah pertama cepat tobat dan takarublah kepada Allah. Tingkatkan ketakwaan. Nanti Allah akan berikan solusi dari masalah yang sedang kita alami. Allah berfirman, "Wa may yajallahu yaj'al kalau umpama masalahnya antara suami dengan istri, siapa yang menggerakkan hati pasangan kita untuk bikin masalah dengan kita? Allahu Azza Masalahnya antara orang tua dengan anak, siapa yang menggerakkan hati anak, pikiran anak untuk membuat masalah dengan kita sebagai orang tuanya? Allah yang menggerakkan. Kalau masalah kita dengan tetangga siapa yang menggerakkan hati tetangga untuk bikin masalah dengan kita? Allah yang menggerakkan hati mereka. Makanya yang bisa merubah hanya Allah juga. Lakukan ikhtiar syar'i. Pertama, tingkatkan ketakwaan kepada Allah. Dekatkan diri kita kepada Allah. Allah nanti akan merubah hati-hati mereka yang tadi bermasalah dengan kita. Jadi salah satu di antara faedah ketakwaan diberi solusi dan diberi rizki yang tidak disangka-sangka. Tidak disangka-sangka itu baik caranya, jalannya, waktunya dan jumlahnya. Kadang seseorang membutuhkan uang dengan keadaan mendesak. Tapi dipikir, dibulak-balik, dibeweng, diutahkan nggak ketemu gimana caranya ya agar dapat rezeki. Ah, teka pikir gitu, nggak kepikiran. Eh ujuk-ujuk di luar dugaan, di luar prediksi, di luar sangkaan Rizki itu datang tanpa diduga Waktunya tidak terduga, jumlahnya tidak terduga Caranya juga tidak terduga Itu karena ketakuan Allah yang maha pengatur seluruh rizki Keempat Qabulul amal Diterimanya amal Takwa yang membuat amal kita diterima dan Allah memang hanya menerima amalan dari orang yang bertakwa. Kalau amalan orang yang tidak ditakwa Allah nggak terima tuh. Allah berfirman dalam surah Al-Maidah 27, "Innama yataqabbalallahu minal muttaqin." Hanyalah Allah akan menerima amalan-amalan dari orang yang bertakwa. Tahu nggak ayat ini konteksnya dalam kisah apa? Dalam kisah dua anak Adam yang dua-duanya disuruh apa? Kurban ya. Salah satu di antaranya berkurban dengan kambing yang paling bagus, paling gemuk, paling besar, paling mahal. Karena yang memotivasi, yang melandasi amal korban dia adalah ketakwaan dia untuk Allah loh. Allah yang nyuruh, Allah yang merintahkan. Masa melaksanakan perintah Allah dengan yang terburuk gitu ya? Dia pilih yang paling besar. Karena yang melandasinya adalah ketakwaan. Yang satu lagi dipilih yang paling buruk gitu ya. Untuk Allah yang paling buruk loh. Untuk melaksanakan perintah Allah dilaksanakan dengan milih yang terburuk. Yang paling kurus kecil, mungkin penyakitan, mungkin besok lusa mati gitu. Itu diserahkan. Apa akibatnya? Allah hanya menerima kurban dari yang besar dan menolak yang ini. Lalu Allah menyatakan innama yataqabbalallahu minal muttaqin. Hanyalah Allah akan menerima amalan dari orang-orang yang bertakwa. Kalau ketakwaan yang melandasi amalnya pasti terbagus, pasti berkualitas, nggak akan asal-asalan. Kalau kurban yang terbesar, makanya sering saya ungkap waktu apa namanya Idul Adha nanti kan dua bulanan lagi kita atau tiga bulan lagi Idul Adha ya ada panitia termasuk kita juga menampung sering yang bertanya ikhwan panitia berapa kambing yang termurah. Untuk melaksanakan perintah Allah mencari yang termurah padahal budget dia bisa yang termahal. Yang penting asal sah dan disebut kurban. Berapa yang paling murah? Gitu ya, yang kelas Z gitu. Ya. Yang paling paling bagus kan A ya. <laughs> kelas A paling bagus. Ada eh, ada Bu kelas F berapa? Uh, eh, 2 juta. Ada kelas Z nggak yang 100 ribu? <laughs> Masih nawar juga ya. Sesuaikan dengan budget yang ada. Budget yang ada gede, berapa yang paling mahal? Ada yang 6 juta. Ada nggak yang 10 juta? Budget saya bisa 10 juta. Itu untuk melaksanakan perintah Allah Azza wa Begitu juga infak dan sodakoh. Ya, untuk ini dicari yang paling kecil, padahal dia bisa bergepok-gepok ngasih. Karena apa dalam pikirannya ini kan untuk kepentingan orang. Dia tidak berpikir bahwa itu Allah yang memerintahkan kepada dirinya untuk melaksanakan perintah Allah, ya. Itu yang terjadi bila yang melandasi amal itu bukan ketakwaan maka dipilih yang paling minim. Tapi kalau yang Memotivasinya lah ketakuan pasti yang paling bagus ya. Jadi Allah hanya menerima amalan orang bertakwa mengisyaratkan salah satu faedah orang yang bertakwa adalah diterimanya amal-amalnya. Kelima, ayyakuna min akramin nasi indallah. Takwa menyebabkan orang itu menjadi manusia yang paling mulia di sisi Allah. Mulia atau tidaknya seorang di mata Allah bukan karena pangkat, kekayaan, jabatan, kekuasaan, uang, popularitas, bukan, tapi karena apa? ketakwaan. Allah berfirman, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sesungguhnya manusia yang paling mulia di sisi Allah di antara kalian hanyalah manusia yang paling bertakwa di antara kalian. Keenam, An-najatu minan nar Salah satu di antara faidah ketakwaan adalah Selamatnya orang itu dari api neraka Allah berfirman dalam surah Maryam 7172 Wa in minkum illa wariduha kana ala rabb ala rabbika hatman maqdiya thumma nunajjil ladzina taqaw wa nadharu dhalimina fiha jithiya kata Allah ini tentang neraka wa in minkum illa wariduha Sebagian ulama menyatakan ini neraka, sebagian lagi menyatakan ini sirat. Sirat itu apa? Jembatan yang terbentang di atas neraka. Tidak ada seorang pun di antara kalian kecuali pasti akan melewatinya. Melewati apa? Sirat. Kana ala rabbika hatman maqdiya dan ini ya merupakan ketetapan yang mesti dari Allah Subhanahu wa Jalla. Semua orang pasti melewati sirat. Tsumma ladzina taqau. Kemudian kami selamatkan orang-orang yang bertakwa. Wa nadharu zalimina fi jithiyah, kami biarkan orang-orang yang zalim jatuh ke sana. Ini ikhtilaf para ulama sebagian menyatakan wa in minkum illa wariduha, tidak ada seorang pun di antara kalian kecuali akan masuk ke dalamnya, maksudnya masuk neraka. Termasuk orang-orang yang bertakwa. Tapi kemudian orang bertakwa itu diselamatkan oleh Allah. Sedangkan orang zalim dibiarkan menetap di dalamnya. Sebagian ulama lagi menyatakan ini sirat. Semua orang me me melewati sirat sebagai sebuah keharusan dari Allah. Lalu Allah menyelamatkan orang-orang yang bertakwa sehingga tidak terjerumus ke dalam neraka. Oleh karena itu, salah satu di antara Faedah dari ketakwaan adalah selamat dari neraka. Allah juga berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Lail ayat 17, "Wa buhal atqa." Dan akan dijauhkan atau diselamatkan dari api neraka itu orang-orang yang bertakwa. Inilah yang keenam. Ketujuh. Kita lanjutkan bulan depan, bulan Syawal. Sekarang kita sisakan waktu untuk tanya jawab sebab kajian kita cuma sampai setengah enam saja. Setelah setengah enam sampai maghrib kita siap-siap untuk takjil ya. Ada yang harus wudhu dan ada yang harus membagikan menyiapkan makanan untuk takjil. Cukup sampai di sini dan sisa waktu yang ada kita akan gunakan untuk tanya jawab. Bismillah Ustaz sebentar lagi lebaran insyaallah. Masih lama. Ini baru hari ke-6 kan ya? 24 harian lagi. Saya masih bingung bagaimana hukum mencium tangan sambil menundukkan badan. Ada dua, bagaimana hukum mencium tangan, kedua hukum menundukkan badan. Hukum mencium tangan orang yang dianggap layak itu boleh. Para sahabat mencium tangan Nabi alaihi wasallam dalam beberapa kasus walaupun tidak setiap saat orang-orang Yahudi bertanya tentang tujuh perkara kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu dijawab dengan memuaskan lalu mereka mencium tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menyatakan kami yakin bahwa kamu adalah seorang nabi. Demikian juga itu bukan kehususan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam para sahabat ada yang mencium tangan sahabat lainnya yang dianggapnya lebih utama, dibolehkan ya. Dibolehkan. Tapi orang-orang yang mau dicium hendaklah jangan membiasakan diri apalagi menawarkan dirinya dicium. Siapa nih? Tangan saya masih nganggur, <laughs> jangan. Hindarkan karena dikhawatirkan masuk setan di sana dan kita terkena penyakit ujub ya. Kedua, bagaimana menundukkan badan kepada orang? Pertama, kalau menundukkan badan itu dalam rangka ibadah kepada orang, maka musyrik tidak boleh. Kedua, kalau menundukkan badan kepada orang lain karena menghormat, bukan karena ibadah maka itu maksiat dan haram. Tapi kadar keharamannya lebih rendah daripada yang pertama tadi. Dahulu dibolehkan menghormat dengan cara bersujud membungkukan badan seperti hormatnya para malaikat kepada Adam, seperti sujudnya Nabi Yusuf dan eh, kawan kawan eh, saudara-saudaranya kepada Yakub dan sujudnya saudara-saudara Yusuf kepada Yusuf. Dahulu dibolehkan, tapi di zaman Nabi SAW tidak boleh. Walaupun dalam rangka menghormat bukan ibadah. Beliau bersabda, "Lau kuntu amiron ahadan ayyasjuda li ahadin la amartul mar'ata litasjuda li zaujiha li admi haqqihi 'alaiha." Seandainya aku berhak menyuruh seseorang untuk sujud kepada orang lain, niscaya aku perintahkan para wanita untuk sujud kepada suaminya saking besarnya hak suami atas diri istrinya. Tapi karena nggak boleh maka istri nggak boleh sujud kepada suami ya. Jadi dalam rangka menghormat haram, maksiat walaupun tidak musyrik. Ketiga, kalau menciumnya karena ada ha'a ah, mencium, afan, membungkuknya karena ada hajah, ada keperluan yang mesti, maka dibolehkan. Seperti seorang ibu membungkuk di hadapan anaknya dalam rangka apa? dalam rangka umpah membukakan atau memakaikan sepatu ke kaki anaknya. Anaknya umpamanya sebesar ini. Sebesar itu nggak bisa pakai sepatu sendiri kan? Suruh duduk di kursi lalu ibunya membungkuk. Membungkuknya apakah menyembah anak? Bukan. Menghormati anak? Bukan. Tapi karena ada hajah, ada keperluan. Ini yang dijelak di, dilakukan oleh Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu an kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi berwudu dengan memakai sepatu, Mughirah membungkuk untuk membukakan sepatu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh Nabi kemudian dikatakan dakhu, da'au, biarkan. Karena aku memakai dua sepatu itu dalam keadaan suci. Nabi melarang untuk membukakan bukan melarang untuk membungkuknya. Membungkuknya Mughirah bin Syu'bah kepada Nabi apakah menghormat? Bukan. Menyembah? Bukan. Tapi karena ada keperluan untuk membukakan sepatu. Anak kecil melorot celananya oleh si ibu diangsrodkan. Apa bahasa Indonesia di diangsrodkan? Di apa? Di dinaikkan Perlu bungkuk enggak? Iya, masa begini gitu ya? ya. akan sampai. Perlu mem memungkuknya karena ada hajah. Termasuk ketika kita datang ke orang tua. Orang tua dalam posisi sedang duduk di bawah. Yang apabila dia harus berdiri dia keberatan karena sudah sepuh Kita datang untuk mencium atau memeluk orang tua kita. Perlu membungkuk enggak? Iya, iya perlu. Apakah membungkuknya karena hormat? Bukan. Karena menyembah? Bukan. Tapi karena memang ada keperluan untuk mencium atau memeluk orang tua kita, maka untuk keperluan itu dibolehkan. Boleh enggak sujud kepada anak Tergantung. Kalau sujudnya menyembah haram, kalau sujudnya menghormati haram. Tapi kalau sujudnya karena mencari koin yang masuk ke kolong korsi. Anaknya sedang duduk di atas kursi harus sujud nggak? Harus sujud ngadepong begitu ya, melihat oh itu tuh koinnya terus dikoer gitu. Tapi sujudnya dia bukan karena menyembah bukan karena hormat tapi karena ada hajah, ada keperluan ya. Jadi kalau mencium tangan atau memeluk orang tua sampai harus membungkuk hanya karena memang posisinya demikian maka tidak apa-apa karena ada keperluan, karena ada hajah ya, wallahu a'lam. Ustaz saya dulu pernah kena sihir sampai kesurupan dan sebagainya. Rupanya ada jin turunan dari kakek buyut saya. Singkatnya, baguslah singkat. Saya sudah rukyah dan sebagainya sempat sudah sembuh lama tidak kambuh. Qadarullah sekarang kalau lalai dikir pagi sore saya mudah marah sama anak kadang kasar dan sebagainya. Sekarang anak saya keras pemarah dan sebagainya. Saya tahu ini e, ujian. Kadang saya sampai merasa nggak sanggup, nggak kuat lagi. Sering berpikir lebih baik saya mati saja. Kasihan kalau anak saya dididik oleh saya terus marah jadi jelek. Kalau mati anaknya lebih kasihan. Saya kaya. Oh, saya kaya orang gila. Oh, kaya orang gila. Saya kaya orang gila kalau merasa bersalah sama diri sendiri, merasa jadi ibu gagal. Apakah saya fasik? Tapi Allah kasih saya kesempatan terus. Iya, mungkin kejadian itu benar ada sihir atau ilmu perdukunan turunan dari kakek, buyut dan seterusnya. Karena ahli sihir atau dukun mengadakan perjanjian dengan jin. Ketika orangnya mati, si jin itu nanti nurun kepada salah satu anak turunannya yang sesuai dengan kriteria yang disepakati. Tidak selalu ke anak, kadang ke cucu, kadang ke buyut, kadang ke turunan keempat atau kelima yang sesuai dengan kriteria. Nah kebetulan si penanya itu mungkin salah satunya. Bisa nggak sembuh? Bisa insya Allah. Ya pertama tadi banyak zikir. Kedua, cobalah banyak menghafalkan ayat, membaca ayat. Kadang meniatkan membaca Al-Quran dengan niat merukyah diri sendiri. Merukyah diri sendiri itu yang terbagus daripada dirukyah oleh orang lain. Ya. Dan tidak terkena hadis tidak akan masuk surga tanpa hisab. Enggak. Yang tidak boleh meminta, bukan tidak boleh. Yang kena hadis itu meminta dirukyah ke orang. Walaupun itu tidak haram. Tapi kalau merukyah diri sendiri maka tidak ada masalah. Ya. Rukyah diri sendiri sesering mungkin, baca zikir, nah itu yang pertama ya. Kedua, berupayalah untuk selalu dalam keadaan berwudu. Batal wudu lagi, batal wudu lagi ya. Ketiga, isi terus hati jiwa kita dengan tauhid. Pelajari tauhid, dengar kajian-kajian tauhid. Sampai tauhid tertanam. Kalau tahu ada jin dari bangsa setan dari jin yang terus mendampingi kita itu mental dengan sendiri dengan zikir saja itu sudah menjauhi diri kita ya terus yang keempat coba kondisikan di rumah agar jauh dari perkara-perkara yang bisa mengundang datangnya setan ya seperti umpamanya jangan ada musik, jangan ada lagu, jangan ada gambar-gambar apalagi patung-patung dari makhluk hidup sebab semua itu menjadi pengundang datangnya setan. Jangan ada yang ngerokok di rumah. Rokok itu asapnya pengundang datangnya setan dan memberikan support atau spirit power kepada setan. Laknatullahi alai, ya. Dia senang dengan baunya rokok seperti itu. Nah, itu semua jauhkan. Terus menjelang maghrib jam-jam segini gitu tutup jendela, pintu, makanan dengan tutup dan sebut nama Allah SWT. Setiap masuk ke rumah sebut nama Allah. Setiap keluar rumah sebut nama Allah dan baca doa ketika keluar rumah. Itu semua menjadi benteng yang insya Allah dengan hal itu lama-lama setan dari kalangan jin tersebut itu akan menjauh dengan sendirinya lama-lama kita insya Allah sembuh ya. Demikian wallahu a'lam bishawab. Afwan Oot. Akhir-akhir ini saya sering mendapat ucapan fi amanillah dari teman di saat saya mau pergi. Kemudian ketika saya mengucapkan syukron dijawab la syukro alal wajib. Apakah kata-kata tersebut benar dalam kaidah bahasa Arab dan artinya apa? Fi amanillah artinya doa. Semoga kepergian kamu berada dalam keamanan dari Allah Azza wa Itu bagus ya. La syukron ala wajib La syukro Jangan la syukron La syukro ala wajib Maksudnya tidak perlu ucapan terima kasih Untuk suatu kewajiban Jadi kalau kita umpamanya menolong karena kewajiban Dia dalam keadaan kesusahan banget Yang wajib bagi kita untuk tolong Lalu kita tolong Orang itu berterima kasih Kita boleh katakan La syukro ala wajib Tidak perlu ucapan terima kasih Untuk sebuah kewajiban Ini kewajiban saya kepada anda gitu tapi kalau itu bukan kewajiban, hanya sunnah, boleh kita mengucapkan syukron dan kita tidak perlu untuk mengatakan la syukro al wajib. Seperti mendoakan orang yang mau pergi dengan fi amanillah atau salamakallah atau ma'assalamah atau yang sejenisnya, itu wajib apa sunnah? Sunnah, ya. Kita tidak perlu lagi untuk mengatakan la syukro al wajib kalau orang itu mengatakan terima kasih atas doanya, ya. Karena itu bukan kewajiban. Bagaimana cara kita bertakwa kepada takdir Allah dengan sebenar-benarnya takwa? Ana takut salah dan terjebak pada akidah qadariyah atau jabriyah. Jangankan orang awam, ustadz saja banyak yang terjerumus ke dalam akidah qadariyah dalam masalah takdir. Karena keawaman dalam memahami manhaj dalam berakidah, manhaj salafus saleh. Semakin dia membantah, semakin kelihatan ngaconya. Itu biasanya begitu. Walaupun dia ustaz, bahasa Arabnya pinter, hafalannya bagus. Ketika terjun ke dalam akidah qadariyah lalu diingatkan, dia membantah, bantahnya tambah-tambah <laughs> jauh. Nah, apalagi orang awam. Bagaimana seharusnya kita pelajari akidah terutama menyangkut takdir kepada orang yang lurus akidahnya dan faham faham masalah takdir dengan pemahaman salafus saleh dengan pemahaman nabi dan para sahabatnya dan ulama-ulama terdahulu ya sebelum munculnya jabriyah ataupun qadariyah lalu para ulama terus membantah penyimpangan qadariyah dan jabriyah ingat pengingkaran kepada takdir menyebabkan seluruh amal kita ditolak Kata Abdullah bin Umar, seandainya mereka menginfakkan emas sebesar gunung Uhud, maka Allah tidak akan menerima sampai mereka iman kepada takdir secara sebenarnya. Ya, jadi pelajari bagaimana konsep takdir menurut para ulama as-salafus soleh. Terakhir ya. Ustaz, apa yang dimaksud dengan kelompok Hizbiyun dan Sururiyun? Dan bagaimana ciri-ciri mereka? Bagaimana pendapat antum tentang tuduhan bahwa Ustadz Raja TV merupakan bagian dari Suruyun dan Hizbiyun? <laughs> Kita banyak dituduh macam-macam. Hanya karena apa? Hanya karena urusan dunia. Inti intinya itu. Kita tahu benar siapa orang-orang itu. Kenal benar dulu sahabat kita tapi karena urusan dunia ya biasa ya. Tidak lepas dari UUD. Apa UUD? Ujung-ujungnya duit. Jadi Allah yang memisahkan dakwah ini. Allah memfilter siapa yang layak, siapa yang tidak. Yang nggak layak karena ada sesuatu yang bisa membahayakan satu demi satu Allah singkirkan. Yang tersingkirkan otomatis nuduh. Itu saja intinya ya. Hizbiun, hizab itu kelompok yang menyempal dari umumnya kaum muslimin mereka menyempalkan diri bukan karena disempalkan oleh orang kalau kita umpamanya merasa bagian dari seluruh kaum muslimin kita hanya mengamalkan Quran Sunnah tapi umumnya kaum muslimin karena berbeda dari segi zahir dengan kita memojokkan kita tapi kita merasa bagian dari kaum muslimin secara keseluruhan tidak eksklusif pengajian kita terbuka secara umum seluruh kegiatan kita terbuka secara umum tidak ada bayat, tidak ada syarat ini tidak ada syarat itu terbuka tidak eksklusif kita inklusif ya kalau mereka memisahkan diri memang itu hizbiyun. Ada biasanya ada imam, ada organisasi, ada e, pengurus pusat, cabang, ranting dan seterusnya ya. Kadang ada bayat itu hizbiyun. Ya. Kalau kita nggak ada semua itu. Adapun organisasi yayasan itu hanya untuk mempermudah menjadi wadah dari seluruh aktivitas kita. Hanya itu. Tidak ada anggota. Ya. Adapun sururiun nisbat kepada orang yang namanya Muhammad Surur Zainal Abidin. Dia tadinya tokoh pergerakan Islam terkenal, kemudian kecewa, kemudian keluar, kemudian belajar akidah salafus soleh. Tapi manhaj dakwahnya masih harokin, masih pergerakan, dicampur adukan. Akhirnya mencelak para ulama, akhirnya mengkafirkan para penguasa muslim yang jahat, yang zalim dan seterusnya. Sampai dinasihati oleh para ulama akhirnya diusir dari Saudi dan menetap di Inggris di Birmingham, kemudian mendirikan yayasan, kemudian konsep pemikirannya itu berkembang lalu organisasinya disebut dengan sebutan Sururin nisbat kepada Muhammad Surur Zainal Abidin. Lama-lama ini bukan organisasi tapi pemahaman. Pemahaman orang yang akidahnya lurus mengacu kepada manhaj salafus soleh tapi manhaj dakwahnya masih harokin, masih pergerakan. Itu sudah difatwakan sesat dan menyimpang oleh para ulama. Kita tidak boleh. Dan kita juga dulu sudah membahas itu habis-habisan. Kita barok, berlepas diri dari sururin dan hizbiyun. Nah kemudian mereka itu menuduh kita ada hubungan dengan itu padahal wallahi demi Allah nggak ada dana dari sana hubungan dari sana gitu wallahi mereka hanya data sedikit disambung-sambungkan. Ya, oleh karena itulah maka itu hanya tuduhan yang nanti Allah akan membuktikan siapa yang benar dan ya siapa yang Ini sudah terbukti sejak lebih dari 10 tahun yang lalu mereka menuduh ternyata apa yang terbukti mereka sendiri pecah-pecah pecah-pecah sampai puluhan sekte. <laughs> Kita mah tetap aja menyatu begini gitu ya. Nah, di kalangan mereka ada yang tobat lagi, ada yang kembali ngaji di sini diem-diem, nggak minta maaf, nggak apa-apa. Dulunya memusuhi kita karena malu. Mungkin di sini ada. Ada yang ke kita malu akhirnya futur lagi menjadi orang umum lagi ya. Ada yang ah macam-macam, ada yang gila ada, ada yang di penjara ada. Itu mungkin apa? azab Allah yang Allah segerakan bagi mereka ya. Kita mah adem ayam, mereka mem menghina memfitnah kita dengan fitnah yang super keji kita tidak melayani. Ada peribahasa kafilah berlalu, eh apa? Anjing menggonggong, kafilah berlalu. Kita kan kafilahnya, biarkan saja ya. Ya cukup sampai sini persiapan buka ya Subhanakallahum bihamdik Ashadu an la ilaha ila ant Astagfiruka wa atubu ilaiku Alhamdulillah Rabbil alamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh